Ini ceramah bareng-bareng nih. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang maha mulia. Kita saat ini insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap sahabat KS NS pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga khusus untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini KSNS sedang silaturahim ke Majelis Taklim Badrut Tamam. Badr artinya bulan purnama, tamam yang sempurna. Bulan purnama yang sempurna. Makanya sahabat lihat nih, wajah-wajahnya nih. Kayak bulan purnama yang terbit di malam 33. <laughs> Kagak ada itu tanggal. Tapi insya Allah ini Badrut Tamam ini adalah salah satu nama dari nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita semua yang hadir dan seluruh sahabat yang menyaksikan acara KSNS dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua bisa menjadi pengikut setia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Program ini disebut dengan KSNS Roadshow. Ya salam. Jadi NTNT ini orang pertama. Bakalan masuk sejarah KSNS nih wajah-wajahnya. Jadi Majelis Taklim Badrut Tamam ini pengasuhnya adalah Mas Jarod, Alhamdulillah. Beliau salah seorang pengusaha yang alhamdulillah eh, pengusaha rumah makan akhirnya mengumpulkan seluruh karyawannya hadir di majelis taklim dan senantiasa membuat tablik akbar bulanan. Alhamdulillah. Semoga Mas Jarod sekeluarga dan seluruh jamaahnya diberkahi oleh Allah. Ini hadir juga Ustadz pembimbing di Majelis Taklim Badrut Tamam, Ustadz Afif, Mata Allah bituli hayatih. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sahabat di dimanapun anda berada. Allah. Kali ini kita akan membahas tentang kebaikan hati Nabi kita Muhammad yang selalu menginginkan seluruh umat selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah. Suratnya surat apa? Surat keberapa? Ente tahu apa nggak tahu? Kalau enggak tahu jawabannya wallahu a'lam, jangan audah. Agak cocok itu. Kalau nggak tahu jawabannya, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa? Surat ke berapa? Berarti nggak tahu. Surat ke-9 ayat 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Ya salam lain anak majlis begitu dengar ayat langsung Allah anak majlis Ya salam ngomong ya Ya salam Sungguh telah datang seorang Rasul Nabi Muhammad dari kaum kalian wahai manusia seorang nabi yang memiliki sifat amat berat baginya penderitaan kalian. Rasul itu nggak pernah tega ngelihat umatnya menderita. Sallu ala nabi. Dan seorang nabi yang sangat menginginkan seluruh umatnya memperoleh hidayah Allah agar selamat dunia dan akhirat yang memiliki jiwa kasihan kepada umat dan penyayang Nabi kita Muhammad. Sahabat, jangan kemana-mana, tetap di Alhamdulillah berjumpa lagi di KSNS Rotso. Ya salam. Majelis Taklim Badrut Tamam. Sahabat KSNS, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad. Calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Alhamdulillah. Sahabat, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu sangat menginginkan seluruh umat itu beriman dan seluruh umat itu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Ada satu kisah. Ada satu orang zolim. Satu orang zolim. Saking zolimnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia ingin membunuh. Oh, pada ketakutan begini. Dia ingin membunuh. Siapa yang dia ingin bunuh? Dia ingin membunuh sebaik-baik manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Dia ingin membunuh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi namanya Fudalah. Namanya siapa? Fudalah. Ada yang namanya Fudalah di sini? Mana dia orang itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini Alhamdulillah namanya Jakob Jakob. Ini Mahmud namanya. Ini Ismail. Alhamdulillah. Ini Julkifli. Namanya Nabi Jakob ya. Sahabat, ini fudolah pengen membunuh Nabi kita Muhammad. Cuman bunuhnya nggak berani terang-terangan. Ibu-ibu nu ya, calon-calon bidadari-bidadari surga. Bunuhnya nggak berani terang-terangan. Dia taruh pisaunya di dalam. Dulu belum zamannya pistol kan. Dia taruh pisaunya. Dia ikut tawaf dengan Rasulullah. mukanya belagak senyum. Ciri-ciri munafik kan begitu. Apa yang nampak tidak sesuai dengan apa yang di dalam. Wajah sih menampakkan cinta, tapi hati penuh dengan kebencian. Asik-asik emang apa sih? Akhirnya si Fudola ini mengikuti tawafnya Rasulullah. Rasulullah tahu Jangankan Rasulullah, beberapa sahabat saja bisa tahu keadaan hati orang. Sayyidina Umar berapa kali tahu keadaan hati orang? Ittaku firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hatilah dengan firasatnya orang beriman karena orang beriman bisa melihat dengan cahaya Allah apalagi dengan gurunya orang-orang beriman. Sebaik-baik orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi jalan terus. Lewatin satu tawaf. Pernah tawaf di Ka'bah? Insya Allah habis ini berangkat. Sama sendal-sendalnya insya Allah. Masa nggak pakai sendal berangkatnya? Nggak ada yang mustahil, bener nggak? Nggak ada yang mustahil. Makanya insya Allah, kalau kita yakin sama Allah, kagak ada yang nggak mungkin. Kita bisa tawaf di Ka'bahnya, dan kita bisa berziarah ke makom nabinya Muhammad sallallahu Singkat kisah, Fudalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendekat kepada Nabi. Nabi balik arah wajahnya menatap fudalah. Ke sini deh biar kelihatan nih. Menatap fudalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senyuman. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kelas-kelas ente kan ngambek. Ya kan? Jangankan orang mau bunuh ente, orang nyala ente aja udah, waduh. Kok aneh dicerak biji kurma sama dia nih? Kita kan udah ngambek duluan. Benar nggak? Apa urusannya sama kita? Ini Fudalah pengen bunuh Nabi. Nabi menghadap Fudalah dengan wajah yang senyum. Nabi kaya Fudalah. Digituin sama Rasulullah. Ada apa denganmu wahai Fudalah? La ya, ya Rasulullah lah. La, Enggak ada apa-apa. Saya pengen tawaf aja bersamamu. Hmm. Nabi senyum lagi, jalan lagi, tawaf lewati satu puteran sampai melewati dua puteran kemudian tiga puteran Nabi menatap Fudala sudah mendekat lagi sama Nabi Nabi datang lagi Nabi kaya Fudala ada apa denganmu wahai Fudala lah ya Rasulullah wallahi lah Demi Allah saya nggak ada apa-apa, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya adalah pengikutmu yang setia, saya adalah orang yang sangat mencintaimu. Kata Fudala Wah bener-bener nih anak. Anak nggak bener nih fudolah. Ini kalau dia datang sekarang kita gebukin aja nih orang. Masa mau bunuh Nabi ngomong curang tapinya. Munafik gayanya. Akhirnya singkat kisah terus. Sampai yang ketiga kalinya Rasul menegur lagi. Nabi kaya fudalah. Ada apa denganmu wahai fudalah? Nah ya Rasulullah. Mafi syih, nggak ada apa-apa. Mafi muskilah. Ya salam. Mafi? Mafi muskilah, nggak ada apa-apa. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelembutan tangannya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Kelembutan tangannya Rasulullah dipegang dadanya Fudalah. Dipegang dadanya dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Tidak ada dendam di hatinya Rasulullah. Seorang Nabi yang sangat baik kepada umatnya sebaik-baik yang memiliki hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dadanya Fudalah Kemudian Rasulullah melepaskannya dengan senyuman. Apa kata Fudalah? Wallahi demi Allah, ketika seorang nabi itu belum memegang dadaku, aku adalah orang yang paling membencinya dan dia adalah orang yang paling kubenci di muka bumi. Namun setelah dia memegang dadaku dengan ketulusan cintanya dan ketulusan kebaikannya, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling aku cintai kecuali dia Muhammad. Aku sangat mencintai Nabi Muhammad. Hebat Rasulullah. Sentuhan apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sentuhan ikhlas, sentuhan kejujuran, sentuhan kasih sayang sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan orang yang jahat sekalipun Rasulullah menginginkan baginya hidayah, apalagi dengan kita yang sudah ingin menyambut syariat Nabi kita Muhammad. Insya Allah kita semua pengikut setia Nabi Muhammad. Pengikut setia Nabi Muhammad kita doakan sahabat-sahabat yang menyaksikan acara KSNS ini semuanya insya Allah diberikan cahaya hidayah oleh Allah menjadi pecinta Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Sahabat, jangan ganti channel Anda, tetap di KSNS. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wajah-wajah ahli surga Luar biasa Surga dunia akhirat insya Allah kita dapatkan Amin, ya Rabbal Sahabat KSNS Kerinduan Nabi kepada umatnya tinggi sahabat Jangankan sama musuhnya Seperti Fudalah tadi disadarkan Dengan memegang dadanya Makanya kapan-kapan kalau ada orang musuhin ente, ente panggil dia. Sini ente. Ya, kita panggil. Sini, Mahmud, sini. Mahmud tuh cakep artinya apa ya? Terpuji. Kalau manggil orang tuh yang cakep, jangan dengan bahasa yang jelek. Nama orang udah bagus, Abdullah dipanggil Uwo. Jangan. Mahmud. Sini, Ntar ente begini, ada apa denganmu? Eh ngomong, gue enak sama ente. Wah repot terus. Kita megang dada, apa-apaan sih begini? Ya, belum kelasnya. Makanya kita bisa memiliki sifat kayak Rasulullah ini. Insya Allah, insya Allah. Kita megang orang, bisa bisa menjadikan orang ini cinta sama kita. Megang doang. Kalau kita punya hati, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Guru saya dulu di pesantren itu paling senang megangin tangan santrinya. Sini, contoh, contoh, sini, sini, sini. Nah, dipilih yang paling keren. Ya. Baju udah lunas. Lunas. Wah, alhamdulillah. Nih, nih pegang. Nih pegang. Enggak benar. Dengerin. Ini dipegang begini nih santrinya nih tangannya. Ini nyambung loh. Makanya kalau salaman ini sama ini mesti ketemu nih. Ini nih. Nih, tahu ini. Ini apa ini namanya? Hah? Ini apa namanya? Ah, nih. Tuh, ya salam. Begitu. Oh, dipegang. Kasih sayang, kelembutan tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Karena setiap malam beliau bangun ngedoain kita umatnya. Banyak di antara kita bangun malam. Banyak nggak? Terus? Kalaupun sholat tahajud rata-rata hanya mendoakan dirinya pribadi. Ya Allah. Utang saya nih. 50 juta. Tolong kirimin duit 60 juta. Yang 50 buat bayar. Yang 10 buat modal. Ya Allah. Doain dirinya. Bagus sih. Bagus gak? Bagus. Cuman kata malaikat nih orang paling bisa nih. Begitu susah ya dibangun nih. Tapi ini masih mending dibanding orang udah susah jauh dari Allah. Udah susah nggak mau sholat. Ini nanti bakalan hidupnya susah. Kalau susah masih biasa, kalau udah susah gimana? Nyungsep nggak ada jalan. Ini bahasa-bahasa ke SNS nih bertemu. Sahabat, kita itu sekarang kayak kejadian nih. Ada gunung kelut Kemarin belum lama ngamuk. Loh, jangan main-main loh. Ada satu ulama cakep, dia bilang saya ajak bicara gunung. Ini renungan, renungan. Saya ajak bicara gunung, "Hai gunung, kenapa engkau menyiksa umatnya Rasulullah?" Rasulullah paling cinta dengan umatnya. Kenapa engkau hembur apa? Hembuskan apa namanya laharmu? Kau menyiksa umatnya Nabi Muhammad. Apa kata gunung? Aku bukan menyiksa umatnya Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad sudah banyak yang meninggalkan masjid. Umat Nabi Muhammad sudah banyak yang meninggalkan musola. Banyak di antara mereka terjadi keributan. Yang kaya banyak tidak peduli dengan yang miskin. Yang miskin sudah iri hati dengan yang kaya. Maka aku bertindak sebagai da'i. Aneh jadi ustadz. Kata gunung. Cara aneh ceramah ya begini. Makanya Alhamdulillah KSNS masih diisi sama saya ini. Jangan sampai gunung yang isi KSNS. Repot urusannya. Kata gunung saya kalau jadi ustadz ya begini. Tapi kan dengan saya jadi ustadz kayak begini kan kejadian kan akhirnya pejabat yang jarang ketemu rakyat, akhirnya ketemu rakyat, Orang kaya, mungkin sebagian mereka yang tidak peduli dengan yang miskin, jadi peduli. Banyak orang-orang yang lagi ninggalin sholat, jadi istighfar kepada Allah. Makanya kita kayak kejadian kayak gini banyak musibah nih. Kalau bisa kita bangun malam. Bangun malam, wudhu, sholat dua rakaat. Angkat kedua tangan kita. Kita nangis sama Allah. Kita ikutin tuh sifatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, mohon Ya Allah. Selamatkan umat Nabi Muhammad Ya Allah. Yang sekarang sudah diungsikan dari rumahnya, tolong dijaga Ya Allah. Gitu. Bisa nggak tuh kapan-kapan nangis kayak begitu? Jangan kapan-kapan. Kalau bisa setiap malam kayak begitu. Kalau Anda bisa gunakan itu. Wah subhanallah. Nanti Anda punya sesuatu di dalam diri Anda sebagai pengikut setia Rasulullah yang wajah Anda itu bisa mendakwahkan orang lain. Begitu orang benci ngelihat muka ente, nggak jadi benci. Karena jiwa ente penuh dengan kasih sayang. Iya kan? Ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya. Wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakan kalau sudah kebenaran itu datang kebatilan akan hancur dan tidak ada satupun kebatilan yang bisa mengalahkan kebenaran. Karena apa? Kalau sudah datang kebenaran, kebatilan akan musnah. Ini orang hatinya gelap, ketemu sama kita nih. Kita lagi terang nih. 100 watt. Begitu ketemu sama kita, dia lagi gelap nih. Seng, dia keterangan. Keterangan sama kita. Kata hatinya, silu nih. Nggak berani gelapnya timbul. Kenapa? Kita punya jiwa terang. Nah punya jiwa terang ini kita mesti contoh Nabi kita Muhammad. Gimana kita punya jiwa rahma yang tinggi sama umat. Makanya kalau bisa jadikan doa-doa pribadimu di ujung. Tapi jadikan doa-doamu untuk umat Nabi Muhammad di awal. Di awal. Jadi kalau doa tuh ya Allah umat Nabi Muhammad ya Allah selamatkan ya Allah masih banyak yang maksiat ya Allah. Kemarin tetanggaku si fulan nggak apa-apa ya kalau dalam doa ngomongin namanya. Tapi yang nggak boleh kita ngomong sesama kita. Itu namanya apa? Ghibah. Kalau nggak benar itu namanya apa? Fitnah. Kalau dalam doa boleh si fulan ya Allah. Nggak ada yang dengar kan? Kecuali kita dengan Allah. Ya Allah kasih hidayah ya Allah. Mau punya sifat seperti itu? Mau nggak? Gimana kita mulai amal ini? Insya Allah. Kita contoh cara Nabi menyadarkan fudolah dengan kasih sayangnya. Mari kita sadarkan, masih banyak fudolah-fudolah yang lain yang membutuhkan tangan dari pengikut setia Nabi kita Muhammad. Gunakan tanganmu di setiap malammu. Angkat munajat kepada Allah. Doakan agar fudalah-fudalah yang lain disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat KSNS, jangan kemana-mana, tetap di KSNS. Masya Allah Sallallahu alaihi wasallam Senang banget nih Hadir di KSNS Rotso Kita dengarkan kisah Nabi Insya Allah turun banyak rahmat dari Allah ya kan? Mana coba lihat Mana ada muka susah di sini Nggak ada Semua muka Muka bahagia Insya Allah setelah ini diberkahi rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala kebayar hutang-hutangnya punya utang semua nih <laughs> ya, sekarang kita sudah masuk di tanya jawab. Biasanya KSNS di studio saya menggunakan Twitter di @syekh_fikri. Tapi kali ini karena ada calon-calon surga dan bidadari-bidadari surga. Jadi kita awali dulu dari ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu yang mau bertanya yang lebih muda dibanding Anda ya. Insyaallah. Silakan Ibu. Ya, oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, Bu, Bu, tadi dulu. Namanya siapa ya? <laughs> Syekh, saya e, nama saya Ibu Ina. Ibu Ina. Ina. Ya. Dari mana? Dari Minang. <laughs> Hah? Dari Jatiwaringin, Syekh. Oh, iya. Jatiwaringin, ya. masya Allah. Sahabat tahu ya jati waringin ya. Jati waringin itu sahabat, nggak nggak nanyain teh Ini nanya pemirsa ini. Sahabat jati waringin itu ada di mana? Pondok Gede. Ya? Pondok Gede. Pondok Gede, sahabat. Nah, Pondok Gede itu ada di Indonesia. Iya, ya. Indonesia. Silakan. Iya, Chef. pertanyaan saya ya. eh, bagaimana kita menyikapi dan menauladani eh, akhlak-akhlak dari Rasulullah Allah terutama untuk kaum wanita di era sekarang ini. Ya Allah, Terima cakep kasih, banget tuh pertanyaan. Ya sama-sama Ibu. Ibu kayaknya duitnya lagi banyak. Alhamdulillah. <laughs> Tapi eh sahabat, orang beriman tuh bahagia bukan karena ini. Ini apa ini? In tahu ini jari siapa nggak tahu ini jari. Maksud ini ini maksud isyarat sama fulus gitu. Bukan itu maksudnya orang itu bahagia bukan karena dari uang. Ya, banyak orang yang banyak uangnya mukanya tiap hari kebok Ketemu ketemu karyawan nggak enak, ya kan? Tapi kalau ada orang punya uang tapi hatinya dekat sama Allah dan Rasulnya, bahagia. Ala bidikrillah tatmainul Dengan banyak ingat Allah jiwa menjadi tenang. Mas Jarot wajahnya tenang, ketemu antum asik. Nggak takut diomelin kan? Iya, karena wajahnya orang berzikir. Coba kalau bos kagak berzikir, waduh. Begitu kita ngelatih, waduh, ada bos, ada bos, ada bos. <laughs> nunduk, nunduk. Ya, kesian banget, jangan deh. Ini alhamdulillah nih, ibu nih. Tapi pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan pernah saya sampaikan, Bu, kepada guru saya. Bagaimana tasyabuh bikum fikuli ahwal. Saya ingin seperti antum tuan guru. Karena guru saya itu Masya Allah. Meraktekin akhlak-akhlaknya Rasulullah. Mulai dari pakaiannya. Mulai dari sholat malamnya. Mulai dari bacaan Qur'annya. Kita tuh kalau taraweh di sana di Hadromot. Sekali taraweh dua juz. Dua juz. Antum di sini bacanya taraweh surat apa? Al-Hakumut ke bawah kan? Itu pun terkadang banyak yang nggak hadir. Tapi ini enggak, ini orang-orang soleh ini. Ini lain. Saya tanya sama beliau, gimana bisa kayak antum? Antum ini kok mudah sekali meniru ahlak-ahlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya menjawab satu jawaban. Ini memudahkan benar. A'khiru minas salawat salam alaih. Perbanyaklah kamu bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu aja. Karena insya Allah dengan kita banyak salawat tuh, nanti ibu yang datang tuh rahmat. Kejadiannya, kejadiannya, kalau Allah sudah ngasih kita rahmat berkat salawat kepada Nabi Muhammad, nanti kita dipertemukan tuh sama orang-orang yang mengajarkan kita tentang ahlaknya Rasulullah atau ditemukan pada buku-buku yang mengajarkan kita ahlak Rasulullah dan kita dimudahkan untuk mengamalkan ahlak-ahlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya jawab satu aja ya sahabat. Kalau jawaban saya dua, tiga, empat, lima, bingung. Jadi satu aja, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kalau bisa kalau kita lagi salawat yang serius kayak antum tadi kan? Mantap tuh. Sallallahu ala Muhammad. Marhaban. Sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya salam. Ya, itu yang kalau bisa sampai nangis, sampai rindu sama Nabi, wah nanti otomatis itu. Akhlak Nabi akan Allah berikan sama kita. Ketahuilah, pemberian Allah terbesar bagi hambanya yang hidup setelah iman, akhlakul karimah. Ini, kalau orang dikasih ini, Anda jangan iri. Wah, ini orang lebih kaya dibanding saya. Tidak usah iri. Tapi kalau ada orang punya akhlak lebih dibanding kita, itu yang kita harus iri. Tapi iri positif. Gimana saya bisa lebih dari dia? Akhlak yang mulia, ya. Betul nggak? Jadi ngelihat orang mobilnya bagus, kita iri nggak? Yang benar. Ayo. Siapa lagi yang mau nanya? Siapa lagi yang mau nanya? Ente, ente, ente, ente. Hah? Tadi <laughs> nunjuk tangan. <laughs> nunjuk tangan. Kata dia, orang sebelumnya disuruh. Ayo siapa yang mau nanya? Oh iya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sedikit ya saya tadi ada yang masih ngeganjel gitu saya mm -mm. tentang perjuangan Nabi Muhammad untuk menyadarkan umat-umatnya. Mm -mm. Nah, terus dengan segala ahlak mulianya itu banyak sekali yang menjahati beliau bisa tersadarkan gitu. Dengan ahlaknya Rasul. Dengan ahlakul karimahnya Rasulullah. Ada. Pertanyaan saya, kenapa seorang paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab hmm. itu beliau terkenal dulu dekat sekali. Jangan gitu. beliau. Oh gitu. Kalau bisa dia aja. Dia aja. Ya, dia. Eh maaf. Jangan dia, dia. Dia, oke. Okay. Beda tuh antara dia sama dia beda tuh. Oh. Susah sama susah juga beda. Ya. Iya. Ayo. Kenapa dia? Uh -uh. Itu kok susah sekali gitu untuk disadarkan dengan uh. berbagai cara gitu. Selalu berceramah segala macam, tapi kok beliau tuh uh, dia itu sorry dia itu kok susah banget gitu, susah banget hmm. untuk untuk iya. sadarnya yeah. bahkan uh, selalu menjahati Nabi sendiri dengan berbagai cara atau dengan memaki-maki, dengan mencerca beliau gitu. hmm. gitu. Itu kenapa ya? Kena, yeah. Kenapa ya bisa begitu gitu? Ya? Yeah, yeah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cakap pertanyaannya Ari bertanya tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini satu geng sama Abu Jahal. Kurang lebih sama deh kayak Abu Gosok juga deh. Abu Lahab ini dia pamannya Nabi. Padahal tadinya dia adalah paman yang pertama kali berkurban waktu lahirnya Rasulullah. Rasul lahir hari apa? Senin. Rasul lahir hari Senin. Itu waktu Rasul lahir hari Senin, Abu Lahab dengar dari budaknya perempuan dimerdekain budaknya itu. Waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan Sayyiduna Abbas, pamannya Nabi yang Islam, bilang lagi Abu Lahab sudah wafat dia tanya apa yang Allah lakukan padamu anda diazab gara-gara anda nggak beriman sama Nabi Muhammad tapi setiap hari Senin aku dapat keringanan azab Kenapa? Karena aku pernah bergembira di hari lahirnya Nabi Muhammad. Tentang mimpinya Sayyiduna Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah. Tapi ya Abu Lahab dia nih, payah nih. Tapi saya akan jelaskan apa sebab Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah Allah. Kita akan dengarkan jelasan jelasannya setelah yang melewat berikut ini tetap di KS. Subhanallah. Jadi tadi mengenai Abu Lahab pertanyaan dari saudara Ari ya. Kenapa saya tahu namanya? Karena memang majelis salim ini saya pernah datang beberapa kali ya sebelum acara makanya. Itu Abu Lahab ini waktu Nabi berdakwah. Nabi kan pertama berdakwah sama keluarganya dulu. Dikumpulin tuh keluarganya Rasulullah termasuk Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu besannya Rasulullah sebelumnya. Rasul itu kedua putrinya dinikahkan oleh kedua putra Abu Lahab. Tadinya sebelum sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, putrinya Nabi Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Nikahnya sama kedua putra Abu Lahab, besanan. Sudah besanan, dekat kan paman. Akhirnya Rasul berdakwah mengenai At-tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Abu Lahab bukan hanya menolak dakwah Rasulullah, tapi si Abu Lahab ini si diene. Si Abu Lahab berani menyumpahi Rasulullah dengan kata-kata yang tidak layak, mencela Rasulullah, turun marahnya Allah. Tabat yada Abi Lahab wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد itu turun itu murka Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Lahab binasa Abu Lahab sungguh Abu Lahab akan merasakan kebinasaan binasa kedua tangannya dan akan binasa Abu Lahab tidak akan berfaedah harta dan apa yang dia usahakan. Dia akan mendapatkan neraka jahanam. Dan nanti istrinya yang membawa kayu bakar baginya. Wah, itu berat. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mencela Rasulullah dan dia menyumpahi Rasulullah. Makanya selamatnya orang kalau jaga lisannya. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah bagi siapa yang kau cintai akan tetapi Allah lah yang maha menghendaki hidayah dan Allah maha tahu siapa saja yang mendapatkan hidayah tersebut Makanya kita jaga lisan. Jangan sampai ngomong gak benar, akhirnya menjadi penutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus terus berjuang kayak Nabi, walaupun Abu Lahab sudah tidak mendapatkan hidayah, Nabi berjuang terus. Namanya dakwah terus berjuang, tapi kehendak tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para hadirin dan hadirat, sahabat KSNS dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan Rotso KSNS Rotso nih ya. Ini acara pertama kali, masya Allah. Coba lihat ini wajah-wajahnya nih. Nanti bakalan ketemu nih kalau sahabat nanti lagi makan di rumah makan mana deh nggak tahu deh <laughs> ya nggak ya insya Allah sahabat KSNS mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih saya ucapkan kepada Mas Jarot yang mendukung acara ini insya Allah diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada istri beliau dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat sahabat. Sahabat bagi yang ingin didatangi oleh KSNS bisa mengirimkan di email kami di ksns underscore Muslim at yahoo.com. Sahabat juga bisa mengirimkan pesan ataupun pertanyaan di at syekh underscore fikri atau di at ksns underscore Muslim. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Doakan KSNS, doakan kita semua. Insya Allah kita senantiasa berjumpa dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya gimana kesimpulannya? Nabi Muhammad seseorang yang sangat menginginkan umat selamat dunia akhirat. Mari bersifat seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.